Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa numalah amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil maraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masuki halaman yang ke-74. Halaman yang ke-74 masih mengenai nah bantah terhadap orang-orang yang mengatakan adanya majas dalam bahasa Arab atau yang semisalnya. Nah, sudah kita jelaskan bahwasanya tidak ada majas dalam bahasa Arab, tidak pula dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah. Naam. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, al-misalu tsalits, contoh yang ketiga. Yaqul wal ghaitil manquli an mahallih. Dan terkadang lafaz ghaid itu dinukilkan atau digunakan nam keluar dari tempatnya. Maksudnya keluar dari penggunaannya. Karena ghaid itu barakallahu fikum kita lihat, al itu asluhu al maudhi al-mutmain. Ghaid itu pada asalnya adalah apa? Tempat yang tenang yang digunakan untuk melakukan qada'il hajah, kencing atau BAB berarti semacam WC itulah, tempat yang tenang. Tapi lakin sarah haqiqatan bil kharij min dubur tapi menjadilah setelah hakikat ternyata ghaid itu dipakai untuk membahas sesuatu yang keluar dari dubur berarti dipakai untuk apa? Untuk penamaan kotoran yang keluar dari dubur. Ya. Itu zat TA1. Paham ya? Itu istilahnya gitu ya. Yang keluar dari dubur ma'ruf lah, kotoran itu kotoran manusia. Padahal ya? ghaid. Wa illa aslinya ghaid itu apa? Ghaid itu adalah digunakan untuk tempatnya. Tempat membuang kotoran itu. Tapi ternyata setelah praktek ghaid dinisbahkan ke mana? Kotoran yang keluar dari dubur. Apa maksudnya ya? Nah, nah ini kata mereka majas kata mereka. Meminjam kata namanya majaz. Wala yumkin li ahadin an yafhama min qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak memungkinkan seorang pun memahami eh, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastaqbilul qiblata bi ghaitin. Jangan kalian menghadap kiblat eh, bi ghaitin eh, dengan apa dengan kamar mandi atau dengan WC. Enggak mungkin yang dipahami itu adalah WC atau kamar mandinya. Tapi ketika kalian melakukan qada'il hajah ketika kalian mengeluarkan kotoran dari dubur jangan menghadap kiblat itu benar. Dan lihat, yakni la taj'alul munkhafidha minal ardi amamakum. Nah, maksudnya apa? Tidak mungkin orang memahami, jangan kalian menjadikan tempat yang rendah dari tanah, maksudnya WC tadi itu di depan kalian. Di depan kita enggak masalah. Walaupun kita nah walaupun di depan kita enggak masalah, yang penting kita tidak menghadap kiblatnya itu. Nah, La ahadun yaqulu bihadza. Enggak ada seorang pun yang mengatakan seperti ini. Fahuwa haqiqatun. Berarti itu adalah hakikat. Nah, in syi'ta faqul syar'iyyatun. Jika engkau mau kembalikan atau maknakan itu hakikat syar'iyyah. Wa in syi'ta faqul 'urfiyyatun fi syai'il kharij min dubur Nah, dan jika engkau mau maka kembalikanlah kepada makna urfiyyah. kebiasaan. Nah, kebiasaannya atau adatnya itu maknanya adalah apa? Ini adalah untuk sesuatu yang keluar dari dubur. Wala yumkin li ahadin taqulu lahu aina fulan? dan tidak mungkin juga untuk seorang pun mengatakan di mana si fulan qala dhahaba ilal ghaid dia pergi ke ghaid itu enggak mungkin pandangan orang pergi ghaid itu pergi ke nah barakallahu fiikum istilahnya apa pergi ke enam e, sebuah lubang dari lubang-lubang tanah enggak mungkin tapi maksudnya dia pergi melakukan qadul hajah kita lihat an yadunna annahu dhahaba ila hafratin min hufaril ardi tidak mungkin dia menyangka bahasanya dia pergi ke nah sebuah galian atau sebuah lubang dari lubang-lubang tanah yang dilubangi untuk melakukan qada'il hajah. Eh, wala yumkin an yafhama ahadun hadza abadan. Enggak mungkin nah seorang memahami hal ini selama-lamanya. Wala budda an yafhama annahu dhahaba liqdi hajatah. Dan bahkan harus dia memahami bahasanya dia pergi untuk menunaikan hajatnya. Menunaikan apa? kebutuhannya. Maksudnya untuk kencing atau BAB. Dan ucapan menunaikan qadail hajah itu aja lafaz itu bisa dipakai untuk mana lain enggak? Eh, dia lagi kemana? Lagi lagi menunaikan hajatnya, lagi memenuhi hajatnya. Ini dipakai untuk lain bisa nggak kira-kira? Atau khusus untuk kencing dan BAB atau bisa untuk yang lainnya? Bisa untuk yang lainnya, tergantung siaknya kita lihat nanti. Nah, hatta kalimat yakdi hajatah, bahkan kalimat yakdi hajatah itu saja, minat fi aksar min makna. Digunakan lebih daripada satu makna. Digunakan apa? Lebih daripada satu makna ucapan yakdi hajatah dia lagi menunaikan hajatnya, menunaikan kebutuhannya. Nah, ini ucapan yakdi hajatah ini menunaikan kebutuhannya atau keperluannya ini saja digunakan lebih daripada satu makna. Kita lihat wa yu'ayyinu dzalika siyak tapi yang memastikan ini untuk ini, ini untuk ini atau ini untuk itu adalah siaknya, konteks atau nah bentuk kalimatnya itu. Barulah kita bisa pastikan, paham ya? Nah, kalau globalnya yakdi hajatah menunaikan hajatnya ya Nah, barakallahu fikum istilahnya secara globalnya maknanya macam-macam. Tapi dengan siang itu bisa memastikan kita. Nah. Aina fulan? Di mana fulan? Dhahaba ilal ghaid yak hajatah. Ya cukup. Mesti itu maknanya apa? Tidak lain kecuali kencing atau BAB di antaranya. Nah. Fa ahyanan yakunul muradu yaqdi hajatah ya'ti ahlah. Terkadang diinginkan dengan lafaz yak hajatah, dia menunaikan kebutuhannya atau istilahnya nah menunaikan keperluannya maknanya ya'ti ahlah, dia mendatangi istrinya. Paham ya? Nah, wa ahyanan yakunul murad yaqdi hajatah dan terkadang yang diinginkan dan yaqdi hajatah adalah yabul aw yatahawwat. Terkadang yang diinginkan yaqdi hajatah dia menunaikan hajatnya maksudnya adalah kencing atau BAB ya tahawwat itu BAB ya. Nah. Wa ahyanan yakunul murad yaqdi hajatah dan terkadang yang diinginkan dengan apa? Yaqdi hajatah dia menunaikan kebutuhannya nah menunaikan hajatnya yashtari ta'aman minas suq. Bisa juga dia membeli makanan dari pasar untuk kebutuhan rumah tangga atau keluarga. Bisa enggak? Bisa juga. Wa yu'ayyin dzalika kullahu asyiyak. Semuanya itu bisa dipastikan, semua itu bisa ditentukan secara pasti dengan siap konteks atau bentuk kalimatnya. Tinggal dilihat saja apa maksudnya. Paham ya? Paham misalnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Barakallahu fikum satu lagi, al-misal rabi contoh yang keempat, qaluhu yuridu an yanqadha. Nah, yuri itu anyang qadda. Tembok itu ingin miring atau condong. Ya, kalau kita telusuri barakallahu fikum tembok kan benda mati. Nah, kenapa bisa memiliki Nah, sifat iradah keinginan itu nanti dibantah oleh Syekh Nusaimin dalam artian dijelaskan mungkin perkara yang benda mati aja yang kita nggak tahu Allah Taala mewujudkan dia punya iradah mungkin nggak? Mungkin. Nah, barakallahu fikum seperti hewan-hewan. Nah, mereka bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Berarti menunjukkan yang namanya orang ber, yang namanya bertasbih itu punya keinginan enggak? Keinginan tapi keinginan mereka kita tidak paham. Yang paham adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita nah cuman yang ma'ruf bagi kita itu yang namanya benda mati itu tidak punya keinginan itu ma'ruf. Cuman apakah tidak memungkinkan Allah taala takdirkan punya keinginan? Mungkin. Apa maksudnya ya? Mungkin Allah taala takdirkan punya keinginan. Nanti kita lihat. Qalu nah, mereka mengatakan al-jidaru la yurid. Tembok itu enggak ingin. Panah naqulu lahum Nah, maka kita katakan kepada mereka, "A antum a'lamu bi khalqillah amillah?" Sekarang yang tahu tentang ciptaan Allah Taala itu kalian atau Allah Taala? Begitu kan aja. Sekarang kalian lebih tahu tentang ciptaan Allah Taala atau Allah Taala yang lebih tahu? In kalu jika mereka mengatakan nahnu a'lam, kami lebih tahu, kafaru, mereka kafir. Ya kan? Kalau dia mengatakan kami lebih tahu tentang ciptaan Allah Taala, berarti kafir dia. Nah, wa in qalu jika mereka mengatakan Allah a'lam, Allah yang lebih tahu, qulna maka kita katakan Allahu asbata iradatan lil jidar. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya sifat iradah, sifat keinginan pada tembok. Kaifa antum taquluna la? Bagaimana kalian mengatakan tidak Allah taala mengatakan iya? Paham ya? Allah taala yang menciptakan nah barakallahu fiikum sebenarnya bebatuan tersebut siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusun menjadi tembok itu, itu masih ciptaan Allah taala. Paham ya? Kemudian Allah taala meletakkan badannya sifat iradah, keinginan. Itu mungkin nggak? Mungkin gitu loh. Sumanakulalahum kemudian setelah itu kami jelaskan lagi, kita jelaskan lagi pada mereka. Awalaisal hajaru qad haraba bisabi Musa alaihi salatu wassalam. Bukankah pernah ada kisah bahwa bahwasanya batu membawa lari pakaian Musa alaihi salam ketika mandi itu? Pernah dengar nggak itu kisahnya? Nah, berarti kan batu punya apa? Membawa lari punya keinginan berarti. Punya keinginan padahal batu benda mati. Nah, kalau secara naluri kita kan nggak masuk akal benar mati kok punya keinginan. Tapi untuk Allah Taala itu mungkin. Mami ya? untuk Allah Taala mungkin takdirkan seperti itu bisa gitu loh ya. Buktinya batu membawa lari pakaian Musa alaihissalam bayangkan. Berarti menunjukkan keinginan ada nggak pada batu itu? Nam, kalian lihat sini. Faman alladhi arghamahu huwa arad? Sekarang siapa yang maksa batu tersebut? Eh, atau dia sendiri yang ingin membawa lari? Ya. Tentunya Allah ciptakan pada batu tersebut punya keinginan itu ya untuk membawa lari. Al jawab huwa arad. Jawabannya dia sendiri yang ingin membawa lari. Walihada ja'ala Musa yadribuhu wa yunadi saubi hajaru idan lahu iradatun. Oleh karena ini mulailah Nabi Musa as. apa? Nah barakallahu fikum memukul batu tersebut dan teriak atau menyerunya saubi hajar. Nah, wahai batu pakaianku. Nah, maksudnya berikanlah pakaianku. Hajaru ini artinya ya hajaru ya. Ya hajaru saubi itu gitu. Eh, ya hajaru Nah, atini saubi, seakan-akan gitu. Wahai batu, berikanlah padaku pakaianku. Paham ya? Batunya lari itu. Jika demikian berarti batu punya keinginan. Batu punya keinginan. Maafkan sama ya? Wa kadzalika aidan naqulu lahum innallaha 'azza wa jalla yaqul. Dan demikian pula seperti itu pula lah kita katakan juga pada mereka sesungguhnya Allah taala berfirman tusabbihu lahum tusabbihu lahus samawati wal Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Artinya apa artinya? Nah, telah bertasbih untuk Allah taala langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dan orang-orang yang apa? atau penduduk-penduduk atau makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Wa imin syai'in tidak ada sesuatu apapun melainkan dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian tidak paham tasbihnya mereka. Berarti menunjukkan sesuatu yang bertasbih kepada Allah Taala punya keinginan enggak? Cuman kita enggak paham keinginan mereka. Seperti ayam, eh, kambing, sapi. Itu ketika mereka bersuara mungkin bisa jadi itu tasbih. Cuman kita enggak tahu mana letaknya. Jangan seperti orang sufi dan misalnya kalau ada misalnya ayam jago berkokok langsung katakan oh, itu mengucapkan kalimat tauhid la ilallah katanya. Enggak bisa kita pastikan seperti enggak bisa. Cuman yang jelas nah semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Letaknya yang mana Allah alam, kita enggak paham. Kita lihat sini. Ayusabbihu bi iradatin aw bi Nah, sekarang yang namanya sesuatu tadi itu bertasbih memuji Allah taala dengan keinginan atau tidak dengan keinginan. Laukana mi ghairi iradatin fala madhalahu. Kalau seandainya tasbihnya itu tanpa keinginan, tanpa ada keinginan berarti enggak ada pujian bagi baginya. Walayum dahman man yaf'alu bi iradatin dan tidak dipuji orang yang mengerjakannya tanpa ada keinginan. Ya, biasanya orang dipuji karena ada keinginan ini istilahnya. Idan jika demikian hadil makhlukatul 'azimatul laha iradatun. Nah berarti makhluk-makhluk yang agung ini punya irada punya keinginan. Lakin la nafhamu nahnu iradataha. Akan tetapi hanya saja kita tidak memahami keinginannya yafhamuha man ya'lamuha. Yang memahaminya adalah orang atau zat yang mengetahuinya wa wallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbiruna anha dan Allah taala telah mengkabarkan ke nah barakallahu fikum mengkabarkan kepada kita. Dan Allah taala telah mengkabarkan kepada kita tentangnya. An selanjutnya ayatnya apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Nah, tapi kalian tidak paham tasbihnya mereka. Tidak paham keinginan mereka. Mahfum salah ya? Naam. Wa ha Nabi an sallallahu alaihi wasallam yaqul Eh? Dan inilah Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud itu adalah gunung yang dia mencintai kami dan kami mencintainya. Padahal gunung bayangkan. Yang mencintai itu ada keinginan enggak? Berarti menunjukkan gunung itu ada keinginan gitu loh ya. Perkara yang mungkin Allah Taala tetapkan seperti itu. Naam. Ahlul majaz yakunun ahlul majaz yang mereka mengatakan majaz, mereka mengatakan fi hadal hadis kaif. Bagaimana ini hadis ini? Masa gunung Uhud mencintai Rasulullah? Eh? kata mereka, la yuhibbuna wa la nuhibbu. Nah, kita tidak nah dia tidak mencintai kita dan kita tidak mencintainya. Eh? hajarun jamadun kaifa yuhib? Dikarenakan dia itu batu benda mati, bagaimana dia mencintai? Ini orang-orang yang ahli majas bingung ya, kebingungan sini. bingung tapi nebar syubhat itu senangnya ya. Wa nahnu la nuhibbu dan kami pun tidak akan mencintai benda mati. Li'annana la nuhibbu illa alladhi yumasiluna dikarenakan kita tidak mencintai kecuali yang semisal dengan kita. Nuhibbuz zaujah katanya, labas katanya. Ya, kita mencintai istri enggak masalah. Nah, ini menurut mereka tapi ya. Wa bihadza yatabayyanu dha'fu hadhil aqwal. Maka dengan penjelasan ini nampaklah lemahnya ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat tersebut wa annaha muhdatsatun bahwasanya pendapat tersebut pendapat yang muhdatsah, pendapat yang baru, pendapat yang dibikin-bikin. Fa inna sahabah radhiyallahu anhum wa tabi'in rahimahumullah lam yatakallamu bil majaz. Dikarenakan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan para tabi'in mereka semuanya tidak berbicara dengan majaz. Paham ya? Wa lam yuqassimul kalam ila hadhihi taqsimat dan mereka juga tidak pernah apa? membagi ucapan atau kalam menjadi pembagian-pembagian ini majaz dan misalnya enggak ada fahum yafhamuna minal mutakallim muradahu bi muqtada siyaqi kalamihi maka sungguh mereka memahami mutakallim orang yang berbicara Eh, apa yang diinginkan semata-mata dengan semata-mata dengan konteks atau bentuk ucapannya. Antum atau kita semua itu gitu. Bentuk ucapannya apa kita paham dengan bentuk ucapannya tadi itu. Maunya apa? oh ya Enggak perlu tuh majas ini ini itu. Oh ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, misalnya ada orang ngomong, "Ya akhi, anak ini lapar." Ya kita pahami dia lapar. Berarti minta makan atau istilahnya butuh makanan kan itu. Enggak perlu tuh majas itu. Padahal dia itu pengen minta padahal. Enggak ada majas-majas seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi dipahami dari siaknya di Nah, barakallahu fikum. Nah. Adapun nanti ada syubhat dikit lagi yaitu mengenai nah barakallahu fikum dalam artian ada yang mengatakan menukilkan dan ucapan Imam Ahmad insyaallah taala kita sebutkan dapat pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu Rabbil alamin.